warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, ada yang dipertanyakan. Kemarin uh, saya dengan teman saya membahas masalah rupiah dan teman saya itu pernah membaca dari artikel Facebook yang di situ dituliskan ada hadis yang barang siapa uh, yang melakukan rupiah dan yang dirupiah itu tidak akan masuk surga. Apakah hadis itu benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa rukyah ada riwayat tentang itu hadis sahih bahasanya ada sebagian rukyah tidak syariah. Dan itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Dalam hadis tentang al-ainu hakun itu ada rukyah. Tapi ada rukyah syariah. Rukyah itu pengobatan. Di antara dengan membaca doa-doa riwayat hadis Imam Bukhari Muslim melihatkan rukyah syariah. Makanya kalau sudah utuhan rukyah, itu jangan aneh-aneh sudahlah. Gak usah ngomong ketemu jin lima ribu tuh. Rukyah syariah ada datang dengan membaca ayat-ayat syifa, membaca ayat Al-Quran, termasuk baca surat Al-Fatihah. Seperti satu riwayat, Nabi SAW bersama sahabat Nabi mau masuk satu kampung. Gak boleh masuk. Akhirnya tidak masuk. Ternyata ketua kabilahnya, ketua sukunya sakit. Cari obat gak ketemu. Ada ide dari dalam sana, barangkali orang yang ada di luar di rombongan sahabat Nabi ini, barangkali orang di luar itu punya obat. Ada satu, salah satu sahabat Nabi yang ketemu dengan utusan dari kepala suku ini, sok tahu, oh saya punya obat. Oh ini pengen masuk aja ini. <laughs> Saya itu apa? Di ya, obat disembuh. Gara-gara sembuh, maka diundanglah disiapkan makanan. Para sahabat ini bakal bingung. Tadi nggak boleh masuk, sekarang kok jadi boleh masuk, lalu suruh ma makan. Kenapa? Yang tadi ngomong, tadi saya masuk ke dalam. Lalu apa yang kamu lakukan? Mereka minta obat. Terus, ya saya obati. Apa yang kamu lakukan? Aku baca bismillahirrahmanirrahim sampai selesai baca Fatihah. Para sahabat Nabi hati-hati. Jangan-jangan ini dilarang oleh Rasul Rasulullah. Ternyata disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW bahwasanya ada salah satu dari sahabat kita membaca Fatihah untuk orang yang yang sakit dan sembuh. Bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad innahal la ruqyah. Itulah rukyah membaca ayat dan sebagainya. Enggak usah aneh-aneh. Ada jin 2000 ular. Cerita, saya pernah dengar ada ularnya, ular. Ceritanya kayak serius. Sudahlah kalau bohong jangan terang-terangan di sini ya. Malu bohong. Saya melihat ada ularnya. Saya aja enggak ngelihat, enak-enak enggak ngelihat. Kasihan gitu. Enggak usah aneh-aneh. Rukyah. Memang makanya ada rukyah tidak syariah adalah Pak dengan doa komat kamitnya dukun yang enggak jelas ya yang dipak sanjung adalah mungkin dewa dewi dan seterusnya. Tapi rukyah syariah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Maka tinggal siapa yang ngobati. Cirinya rukyah syariah nggak ada aneh. Tidak aneh-aneh. Di antara baca Al-Fatihah, surat Al-Quran, beberapa ayat suci Al-Quran, ada ayat-ayat rukyah yang dibaca oleh Nabi SAW tentang ini dan sebagainya. Ada beberapa ayat Fatihah, ini, ayat kursi, itu dibaca untuk kesembuhan. Maka dengan begitu ini rukyah syariah dan tidak ada embelan yang macam-macam. Jadi betul ada kalau ada yang berkata bahasanya itu adalah itu hadis sahih tentang rukyah. Rukyah yang yang tidak diperkenan Nabi saw ada rukyahnya jahiliyah yaitu apa? Dengan menggunakan menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Allahu a'lam bissawab.